طيب من يقرأ الحديث siapa yang baca hadis تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يسبع من خبز السعير رواه البخاري Abu Sa'id Al-Khudri atau Al-Maqbari Al-Maqburi Tayyib ulangi lagi وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يسبع من خبز الشعير رواه البخاري طيب حسبك جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد آه Al-Ikhwah rahimakumullah Hadis ini adalah hadis yang ketiga dari kitab Ridho Salihin yang berkenaan dengan bab keutamaan lapar dan hidup ala kadarnya dan upaya untuk meninggalkan syahwat hadis ini bersumber daripada Abu Sa'id al maqburi radhiyallahu taala anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu marra biqaumin baina aydihim syatun masriyah bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melewati suatu kaum di hadapan mereka terhidang kambing yang dipanggang kambing yang dipanggang dibakar dipanggang fada'uhu fa'aba yakula maka mereka <clears throat> Kumpulan orang tersebut memanggil Abu Hurairah untuk makan bersantap bersama mereka. Fa'aba an ya'kula salam. Namun Abu Hurairah enggan singgah dan makan bersama mereka. Waqala sembari beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya wa lam yashba' min khubz asy-sya'ir rawahu al-Bukhari. Berkata Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW keluar meninggalkan dunia ini dalam kondisi beliau tidak pernah kenyang disebabkan makan syair roti yang terbuat dari gandum. Bukhari. Abu Hurairah mengatakan sesungguhnya Rasulullah keluar meninggalkan dunia ini tidak pernah kenyang walaupun hanya sekedar makan roti yang bahannya dari gandum. رواه البخاري jadi Abu Hurairah enggan bersama mereka menyantap makanan tersebut walaupun hukum asalnya adalah mubah boleh-boleh saja dan tidak mengapa tetapi mungkin beliau teringat dengan Rasulullah SAW maka beliau berupaya untuk mencontoh Rasulullah SAW Berkata Syekh Salim Ibnu Adil Hilali Hafizullah ketika menerangkan beberapa faidah yang dapat dipetik daripada hadis ini. Pertama, istihbabu da'wati ahli salahi wal fadli ala ta'am. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk memanggil orang-orang yang saleh, orang-orang yang memiliki keutamaan, mengundang mereka, menjamu mereka dalam suatu jamuan ataupun santapan ataupun acara di mana kita melihat upaya mereka para tabi'in murid-muridnya Abu Hurairah untuk memanggil gurunya bareng mereka makan bersama Demi Allah, semuanya sebaik-baik makanan adalah makan dimakan oleh orang yang saleh. Alangkah indahnya jika kita ya, mengundang tamu orang-orang saleh yang dia makan makanan kita. Itu adalah tanda-tanda keberkahan. Maka carilah keberkahan dengan bermajlis dengan orang-orang saleh. Berupaya untuk dekat dengan mereka, ya. mendatangi majlis mereka, senantiasa berupaya untuk menyertai mereka, memperhatikan keadaan mereka, ya. karena keberkahan ilmu yang ada pada mereka, keberkahan kesalehan mereka, berkah. Sebagaimana orang yang berbuat maksiat, ya mendatangkan kejelekan yang kejelekannya pun akan menular kepada lingkungannya kepada teman-teman maka berteman dengan orang-orang saleh mendatangkan kebaikan manfaat yang besar maka orang yang bijak adalah orang yang pandai memilih siapa yang menjadi temannya dalam bermajlis orang yang tidak bijak adalah orang yang tidak pilih-pilih teman semua dia temani dan manusia ada yang ketika kita berteman dengannya maka kita hanyalah mendatangkan masalah kita hanya mendatangkan subuhat hanyalah menggiring kita kepada syahwat ini teman-teman yang binasakan jauhi mereka Allah SWT menyebutkan perihal orang-orang yang masuk neraka karena mereka tinggal beserta orang-orang yang zalim. Allah mengatakan Wasakan tumfi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Kalian tinggal di rumah-rumah, di tempat tinggal yang hidup ya, ya, yang berada di antara orang-orang yang itu. diri mereka. Waqad tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Padahal kalian telah melihat bagaimana kami berikan contoh terhadap mereka. Maka hendaklah setiap orang melihat di mana dia tinggal, di mana lingkungannya hidup. Membeli rumah sama dengan membeli lingkungan. Maka belilah rumah yang kira-kira lingkungannya bisa mendatangkan kebaikan untuk dunia dan agama kita. Jangan coba-coba beli rumah yang dalamnya, yang sekitarnya dipenuhi oleh orang-orang zalim, orang-orang fasik, orang-orang jahil. Yang akhirnya sedikit banyaknya kita akan terpengaruh dengan mereka. Taib. Yang kedua, jawazul akli minat tayyibat min ghairi israfin wa tabdir. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita makan yang baik-baik, yang lezat-lezat tanpa harus berlebih-lebihan, mubadir. Abu Hurairah nggak melarang mereka makan. Makanan yang telah terhidang ini, kambing guling yang mereka bakar, yang mereka ya panggang, nggak dilarang. Silakan Jangan diharamkan. Sebagaimana orang sufi mengharamkan sebagian makanan yang berdarah, daging. Dengan alasan itu akan membuat orang apa namanya nggak terkontrol syahwatnya. Tidak. Bukan di situ masalahnya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizqi. Allah berfirman, katakan Muhammad, Siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah SWT keluarkan untuk hamba hamba yang beriman dan rezeki yang baik-baik? Silahkan. Makanlah. Kata Rasulullah, "Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhila." Makan, silahkan. Minum. Berpakaianlah kalian. Bersedekahlah. Tapi tidak berbuat boros Tidak pula dengan kesombongan. Boleh, silakan. Yang ketiga, hirsus sahabati ala mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa takhaffufu min asyahawatil muthirah lil gharais. Yang ketiga, kata Syekh Salim, hadis ini menunjukkan upaya para sahabat untuk senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya meringankan diri mereka daripada segala macam syahwat Ya. Berupaya untuk meninggalkan diri mereka daripada segala macam syahwat yang akan membakar birahi. Dan ini pun ikhwan sekedarnya bukan secara mutlak antum tidak makan daging. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu contoh yang paling utama afdal dihidangkan kepadanya makanan oleh seorang perempuan Yahudi, daging yang di, dia buat dimakan oleh Rasulullah SAW. Jadi harus dipahami perkara ini. Tengok agama yang kebetulan Islam, ya, agama kebetulan Islam yang mengajarkan sebagian pengikutnya para ahli ibadah mereka untuk tidak memakan segala macam bentuk yang berdarah vegetarian diharamkan oleh mereka nggak boleh makan Islam tidak silahkan makan yang baik-baik tapi jangan berlebihan wala tusrifu kalaupun antum mau makan ala kadarnya maka silahkan tidak terlampau menyibukkan diri dengan makanan-makanan yang mewah, yang mahal, apa yang bisa dimakan dimakan. Itu tentu lebih baik. Dan setiap orang berbeda-beda. Ya. Al Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala menyatakan bagaimana kondisi Imam Ahmad yang benar-benar zuhud terhadap makanan, pakaian, sandal Imam Ahmad itu ditambal-tambal berpuluh kali ditambal makanannya Ya, benar-benar makanan yang tidak layak dikonsumsi karena zuhudnya beliau berkata Ibn Jauzi aku mencoba hal demikian tapi ternyata fisikku tidak kuat menghalangi aku untuk ibadah orang berbeda-beda dia coba, dia tes mengikuti Muhammad bin Hanbal rusak tubuhnya untuk salat malam tidak bisa menimba ilmu tidak bisa ya. dan seterusnya Baik. Faedah berikutnya jawazul 'an ad da'wati idza kana hunak mad'u lit takhalluf anha. Boleh kita dari hadis ini diambil kesimpulan boleh kita untuk mohon uzur tidak mendatangi undangan jika dianggap ada hal-hal yang yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak mendatangi undangan. Tidak nah, mengapa. Dan diwajibkan ulama adalah mendatangi undangan walimatul urs, undangan menikah. Sebagai ulama mewajibkan seperti Syekh Utsaimin Muhammad Alaihi Wasallam rahimahullah taala. Itu pun jika dalamnya tidak ada kemungkaran. Kemudian faida yang berikutnya bayanu bayanun lima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khushunatil aish wal iqtisar 'ala al-qalili min al-ma'kul wal mashrub. Hadis ini menjelaskan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu sederhananya baik dalam hal makanannya ya beliau tidak dikenal dengan orang-orang yang mengumpulkan banyak makanan ataupun minuman mungkin dibuka di rumah antum kulkas itu dibuka entah apa aja dan mungkin makan satu minggu dan standby mungkin tinggal ambil aja ada mau ini ada mau ini ada subhanallah mereka hemat hidupnya Rasulullah begitu hematnya tiga kali bulan sabit muncul nggak pernah mereka masak apa yang mereka makan kemarin kurma dengan air alangkah indahnya andai kata bisa kita amalkan itu sekarang minyak tanah mahal lebih mahal daripada bensin di luar Batam sampai 10 ribu satu liter. Coba antum nggak masa-masa hemat dan sehat. Sesungguhnya ikhwan barakallahu fiikum ajmain, kebanyakan penyakit itu sumbernya daripada makanan yang kita konsumsi. Subhanallah. Terlalu banyak makan ini dampaknya seperti ini. Terlalu banyak makan ini dampaknya seperti ini. kata Rasulullah SAW, ma wala ma malaa ibnu Adam wiyan syarran min batnihi. Tidaklah ada ada memenuhi kantung ataupun tempat wadah yang lebih jelek daripada memenuhi perutnya. Subhanallah. Ini harus rajin-rajin puasa ini. Tanya kita hadis baca hadis berikutnya. Silakan satu orang baca. Fadl. Ya kalau. وعن أناس رضي الله عنه قال لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم على هوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا مرققا حتى مات رواه البخاري وفي رواية له ولا رأى شاة سميطا بعينه قد طيب وعن أنس رضي الله عنه قال dari Anas semoga Allah meridhoinya dia berkata Anas pembantu Rasulullah yang sejak kecil telah berkhidmat kepada Rasulullah masih umur 6-7 tahun dia telah diserahkan ibunya untuk mengabdi kepada Rasulullah ini menunjukkan kembali keutamaan bergaul dengan orang-orang saleh kata Ummu Sulaim ibunya Anas ya Rasulullah ini Anas jadikanlah dia pembantumu suruhlah dia perintahlah dia dan doakan dia ya berkata Rasulullah ya Allah berikanlah keberkahan padanya dan banyakkan hartanya banyakkan harta dan anak-anaknya subhanallah begitu berkahnya Anas ketika menyertai Rasulullah SAW maka dia diantara sekian para sahabat yang banyak menurutkan hadis Anas ya. berkata Anas aku bermula zaman senantiasa berserta Rasulullah SAW ya. lama bertahun-tahun tidak pernah dia sama sekali membentak aku Tidak pernah dia pula mengatakan kepadaku lima, kenapa kau perbuat ini? Kenapa kau tidak pernah perbuat ini? Ya. Adalah beliau orang yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Inilah dia persaksian Anas terhadap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas? "Lan yakulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah makan di atas khiwan, meja. Hatta mat sampai dia meninggal. Rasulullah nggak kenal meja. Makan di bawah apa adanya. Subhanallah. Kalau udah butuh meja, berarti udah butuh pula itu tudung nasi, apa namanya kan? Berarti di bawahnya banyak lah itu. Dalam itu 3 4 menu itu. Subhanallah ada lagi peti apa namanya peti es semakin banyak makanan disimpan kalau nggak ada peti es nggak ada tudung nasi nggak ada meja mau di mana letakkan makanan Subhanallah la haula wala quwata illa billah Nabi nggak pernah makan bahkan Nabi tidak pernah eh, makan di atas meja Sallallahu alaihi wasallam Wama akal khubzan muraqqaqan hatta mat. Enggak pernah dia makan roti enak yang empuk, yang lembut, enggak pernah. Allah. Sampai beliau menemui Allah Subhanahu wa taala, riwayat Bukhari. Wa fi riwayatin lah dalam riwayat Imam Bukhari dalam riwayat lainnya wala ra'a syatan samitan bi'ainihi qat enggak pernah sampai dia enggak pernah melihat kambing kambing guling yang dikuliti terlebih dahulu kambing yang masih muda, yang daging manis, kemudian dipanggang. nggak pernah Rasulullah melihat itu. nggak pernah beliau lihat. Apalagi makannya. Ini Anas menceritakan tentang zaman ketika dia hidup, ketika dia ada, dengan zaman ketika Rasulullah masih hidup. Berbeda zaman. Berarti pada masa Anas telah dikenal yang namanya tadi khiwan, meja, karena ketika Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia kemudian mengadopsi sebagian daripada adat istiadat orang-orang ajam yang tidak terlarang tentunya karena dia berkaitan dengan dunia masuk budaya Persia, masuk budaya Romawi dikenallah ketika itu meja-meja yang dihidangkan dahulu bangsa Arab nggak kenal yang namanya kamar mandi rumah nggak kenal kalau mau mereka buang hajat jauh-jauh setelah mereka berinteraksi dengan orang-orang Persia Romawi ya akhirnya mereka pun mengenal yang disebut dengan sorotumnya sarang kamar mandi bahkan mereka punya kamar mandi umum hammamat sanalah mereka mandi yang banyak di sana larangan-larangan Rasulullah SAW Baik Berkata Syekh Salim Hafizullah Ta'ala menjelaskan Sekian daripada faidah yang dapat kita ambil Dari hadis ini yang pertama Yustahabbu adamu tashabbuhi bi ahli taraf wal israf wal makhilah fil akli syurbi wal malbas dianjurkan kata-kata dianjurkan bukan diwajibkan berarti dianjurkan anjuran saja sifatnya ada mutasyabbuh bi ahli taraf tidak meniru orang-orang kaya orang-orang yang terbiasa dengan kekayaannya, kelapangan rezeki dan terbiasa boros terbiasa dengan kesombongannya ya. sampai mereka makan bukan karena lapar karena gengsi subhanallah dia nggak butuh tapi untuk gengsi aja mau makan yang mahal karena gengsi aja di mana makannya di sini tempat ini dianjurkan untuk tidak meniru orang-orang yang dikenal dengan kesombongan Selalu buang-buang. Kadang-kadang satu majelis makan mungkin sampai satu juta lima ratus dihabiskan sekali makan. Itu yang mana mungkin sebagian kita satu bulan dia bisa hidup, satu majelis dihabiskan. Subhanallah. Kayaknya harus jarang-jarang kesiput ini. <laughs> Ya kan? Satu kali makan satu juta lima ratus, dua juta selesai. Subhanallah. Sebagian orang menggunakannya satu bulan mungkin. Dia sekali makan. Subhanallah. Apanya yang mahal? gingsinya, Subhanallah. Tempatnya khusus menengah ke atas. Ini tempat pejabat. Tak mau makan di pinggir-pinggir jalan itu. tak steril. Subhanallah. Lihatlah Umar radhiyallahu taala ketika berangkat untuk memerdekakan apa namanya meresmikan Baitul Maqdis ketika Kudus Al-Qudus ketika apa namanya Baitul Maqdis dikuasai oleh kaum muslimin disambut Umar kedatangannya oleh pembesar-pembesar Kudus ya, Baitul Maqdis ya, berarti Palestina pembesar-pembesar kaum muslimin ketika itu Amr yang menaklukkan mereka semua dengan pakaian yang bagus-bagus menyambut utusan. Subhanallah. Amar pun pakaiannya bagus, Amr bin As terpengaruh dengan keadaan setempat. Datang Umar bin Khattab dengan pakaian baduinya. Subhanallah. Berkata Amr ya Rasul, ya ya, ya Amir Mukminin, kenapa anda nggak pakai pakaian yang bagus sedikit gitu? Apa kata Umar jawabannya? Ya Amru, wahai Amr, nahnu qaumun azanallah bil Islam. Kita ini kaum yang Allah muliakan dengan Islam, bukan dengan pakaian ini. Subhanallah. Fama tabtaghaina al-izzata fi ghair al-Islam adzalana Allah. Kalau kita mulai mencari kemuliaan diri dengan selain Islam, Allah akan hinakan kita. Subhanallah. Itu kata Umar radhiyallahu taala Kaget semua orang-orang pembesar-pembesar pendeta-pendeta di Baitul Maqdis itu dia menak, meresmikan Baitul Maqdis penaklukan Baitul Maqdis ketika ditaklukkan dengan damai ya dia buat sekarang masjid yang namanya Qubbatu Qub, eh, Qub, eh, Al-Qubbatu Sohra yang antum lihat warna kuning itu itu mesinnya Umar bukan itu Baitul Maqdis di situ Umar sholat di situ dibuat Subhanallah antum kok pakainya mahal-mahal kali lah Dua ratus ribu udah mahal kali itu ini pakaian satu setel sampai satu juta lima ratus, dua juta lima ratus, kaosnya satu sampai lima ratus. Subhanallah. Baik. Berkata Syekh Salim hafizahullah taala, zuhdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Hadis ini menunjukkan betapa zuhudnya Rasulullah dalam dunia ini. Wa i'raduhu an maladhiha betapa beliau berlari daripada kelezatannya. Wa firaruhu min syahawatiha betapa beliau berlari daripada syahwat dunia ini. Wa musyaraqatuhu lil fuqara fi ma'kalihim wa mashrabihim muwasatan lahum. Di mana beliau lebih senantiasa meniru orang-orang fakir dalam makan, dalam minum, dalam berpakaian. agar beliau dijadikan sebagai contoh bagi mereka. Mutatiban liqulubihim agar apa namanya? melembutkan hati mereka, mencari keriduan mereka. Kalaulah Rasulullah penampilannya penampilan perlente dengan segala macam gemerlap dunia, subhanallah. Tentu orang-orang zakir nonton, iya, memang ini nggak kelas kita Nabi ini, ini lain dia kelasnya. Subhanallah. Tapi beliau salam kalau mau kaya Allah suruh pilih dia di akhir hayatnya. Dunia ini segala isinya engkau kekal atau kau pilih Rafiqul Allah, Engkau bertemu Allah. Dia katakan Rafiqul Allah. Kalau dia mau gunung Uhud jadi emas jadi emas kita mau kali gunung Uhud jadi emas tapi nggak jadi-jadi. Subhanallah. Baik, kita baca hadis berikutnya. Silakan. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال Laqad ra'aitu nabiyyukum sallallahu nabiyyakum Laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajtu min ad-daqali ma yamlau bihi batna rawahu muslim وعن النعمان وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال dari Nu'man bin Bashir semoga Allah meridhai keduanya beliau dan bapaknya Nu'man dan Bashir kedua-duanya sahabat Nabi berkata beliau laqad raaitu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam aku benar-benar telah melihat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnah melihat beliau tidak mampu untuk memenuhi perutnya walaupun dengan kurma yang paling jelek sekalipun subhanallah enggak sanggup dia beli enggak dapat dia Kurma yang paling jelek untuk dimakan pun pernah kulit Nabi nggak bisa belinya. Yang paling jelek. Subhanallah. Paling pun kalau beli nggak bisa buat kenyang, mungkin berapa butir saja. Itu yang dia dapatkan. Itu kurma yang paling jelek. Subhanallah. Kita beli beras nggak pernah yang paling jelek, yang paling bagus. Gak pernah beras itu kosong. Subhanallah. Berapa sekilo itu? Beras apa paling enak? Beras apa ke? Masya Allah. Berkata Syekh Salim, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصادف أحيانا لا يجد فيها كفايته Nabi dalam sebagian keadaannya terkadang sampai enggak mampu untuk makan kurma yang paling jelek linsirafi ila da'wa karena dia sibuk dengan dakwah wa i'raduhu an tatabbu' syahwat karena beliau jauh daripada kesan sibuk mengejar syahwat mengikuti syahwat subhanallah Baik, baca hadis berikutnya. وعن سهل بن سعيد رضي الله عنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعث النقي من حين حين ابتعثه الله تعالى حتى فرده الله تعالى حتى قبضه قبضه طيب قبضه حتى قبضه الله تعالى فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله في عهد رسول الله صلى الله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل قال ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun khulam min hinab ta'asahu Allah ta'ala hatta qabadahu Allah ta'ala faqila lahu kaifa kuntum ta'kuluna asy-sya'ira ghaira manhul qala kunna nabhanuhu wa nanfuhuhu fayat fayatiru ma tara wa ma baqiya sarrainahu rawahul bukhari Baik. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال dari Sahal bin Sa'ad semoga Allah taala meridhoinya dia berkata ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya Rasulullah tidak pernah lihat roti yang paling baik yang paling lembut yang warnanya putih hina ibta'athahu Allah semenjak dia diutus Allah menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam hatta qabidhahu Allah taala sampai Allah mengambil nyawanya faqila lahu maka ditanyakanlah kepada sahabat tadi Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala hal kana lakum fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manakhil apakah kalian mengenal masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya manakhil. Apa diartikan manakhil di situ dalam terjemahannya? Dalam terjemahan itu hmm? alat untuk mengayak. Apa kalian pernah melihat di zaman Rasulullah SAW manakhil sejenis alat yang dibuat untuk menghaluskan tumbukan gandum sehingga ketika dia terhalus itu dibuat roti yang lembut ya setelah dihalus, dibuat menjadi roti yang lembut, yang kualitasnya tinggi, yang baik. Kala ketika itu berkatalah Sa'ad Sahal bin Sa'ad, "Ma Rasulullah munkhalan. Enggak pernah lihat yang namanya dia alat seperti itu semenjak Allah SWT mengutusnya sampai Allah SWT mewafatkannya. Faqila ditanyakan kepada beliau Sahal bin Sa'ad, Kaifa kuntum ta'kuluna syaira ghaira mankhul? Bagaimana akan memakan gandum yang tidak diayak menjadi tepung yang halus yang tadinya dibuat roti? Kata mereka, kun nathanuhu wa nafkhu wa naf wa nanfukhu. Kami hanya sekedar menumbuk gandum tersebut, kemudian kami tiup dia supaya terbang ketika itu kotoran-kotorannya, kulit-kulitnya. Fayatiru matarab, perterbangan dia, umma yang bersisa itu sarroina itulah yang kami e, beri air kemudian kami makan subhanallah kami berikan dia air kemudian kami adun dia kami buat roti kami makan berarti tentunya kualitasnya kasar subhanallah itu yang mereka buat ya, kenal mereka yang namanya mixer ikhwan Mana ada mixer zaman Rasulullah SAW? Tinggal ker jadi ya. Hidup mereka ala kadarnya. Ya. Nggak payah-payah mereka bayar listrik. Kita bayar listrik. Ya banyak di rumah itu semua listrik. Rice cookernya. Subhanallah. Semuanya. Pemanas airnya, mereka sederhana aja. Karena enggak itu pikiran mereka. Masya Allah. Mereka memikirkan jauh ke depan. Lebih daripada segalanya itu. Kita tiap hari itu ibu-ibu memikirkan gimana supaya ganti alat. Ganti rice cooker. Ganti kompor gas. Ganti kulkas. Pendek pikiran kita. Mereka itu ah nggak ada apa-apanya itu. Sekedar aja itu. Mereka jauh mikir ke depan. Dakwah. Subhanallah. Itu yang mereka pikirkan. Perkembangan agama, bagaimana membela agama Allah Subhanahu wa taala, gimana mereka berbekal banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Subhanallah. Kata Syekh Salim hadis ini menunjukkan pertama jawazun nafkhi fi syair wal bur wa ghairi. Kita boleh meniup gandum baik yang kasar namanya syair atau yang halus ataupun yang lain-lainnya ya. beras telah ditumbuk ya. untuk menerbangkan yang kasarnya tinggallah ketika itu yang bagusnya ini menunjukkan kepada kita yang dilarang mengurus itu adalah makanan yang telah disajikan makanan yang telah dimasak itu yang dilarang kita mengembusnya ada dilarang mengembus makanan meniup meniup pada makanan meniup pada minuman Dilarang kita panas ditiup. Baik. Kedua, bayanun lima kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Hadis ini menjelaskan bagaimana Rasulullah hidup, bagaimana mereka makan. Sederhana aja. Kemudian yustahabbu tarku taraiq ahli taraf fil ma'kal wal mashrab wal malbas. Anjuran untuk meninggalkan gaya hidup orang-orang kaya ya, gaya hidup mereka dalam makan, minum, berpakaian. Allah. Hadis-hadis ini kok diamalkan secara hemat kita. Nggak perlu gaji-gaji besar kali. Hemat hidup itu. Subhanallah. Kemudian beliau menyebutkan pendapat sebagai, ilim, il, sebagai ulama yang menganggap bid'ah al-alat seperti ini, ayakan dan seterusnya. Dianggap bid'ah dalam agama, dilarang. Tetapi yang benar tidak terlarang. Karena ini bukanlah berkaitan dengan ibadah terlihat dia merupakan sarana untuk memakan, nggak beda, nggak ada masalah. Bukanlah orang ketika memakai ini menganggap dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak apa-apa, pakailah. Nggak ada bedanya untuk memakai kompor gas, yang lain dengan rice cooker, pemanas, dan seterusnya. Baik, kita baca hadis yang, berikutnya. Silahkan, Fadl. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة ذات يوم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني, لأخرجني الذي أخرجكما أخرجني الذي لأخرجني الذي لأخرجني الذي أخرجكما قوما فقام معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأيت فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina fulan qalat dhahaba yasta'dibu lana ma idh ja'a al-ansariyu nadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibai summa qol alhamdulillah ma ahadul yauma akrama adhaifa adhiyafa adhiyafa minni أضيافا أضيافا أضيافا مني فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتم وتمر ورطب فقال كلوا فأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والخلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن ansabi'u warahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma walladhi nafsi biyadihi la tus'alunna an hadan na'im yaumal qiyamah akhrajakum min buyutikumul ju' summa summa lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im rawahu muslim Nah. Wa Hurairah radhiyallahu anhu qala Berkata Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Abu Hurairah juga sahabat membantu Rasulullah yang senantiasa mengikuti Rasulullah. Islamnya belakangan sebelum Fatu Makkah di Islam. Sebelum Fatu Makkah. Tetapi semenjak beliau Islam senantiasa mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan beliau tidak punya kerjaan kecuali senantiasa ya, mengabdikan dirinya bersama Rasulullah, mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya beliau yang paling banyak hadisnya di antara sahabat. Apalagi Rasulullah beli, uh, mendoakan beliau ya, agar tidak lupa hafalannya. Abu Hurairah sahabat yang paling banyak hadisnya. Bedanya dia tidak menulis, dia hafalkan langsung. Adapun Abdullah bin Amr bin As sahabat yang juga banyak memiliki hadis tapi dia menulis banyak orang-orang mencela Abu Hurairah pada masa Abu Hurairah ya. orang-orang dari kalangan tabi'in mencela Abu Hurairah mengatakan Abu Hurairah banyak dari hadis dari mana dapatkan ini berkata Abu Hurairah dulu para sahabat sibuk dengan kebun-kebunnya sibuk dengan perdagangannya aku senantiasa menyertai Rasulullah SAW ya. untuk sekedar menjaga perutku supaya jangan kosong ya maka Abu Hurairah senantiasa mendapatkan makanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah bahkan terkadang ketika Rasulullah nggak punya makanan dia pun nggak punya makanan subhanallah Abu Hurairah pernah jatuh pingsan karena kelaparan dikira orang dia gila subhanallah pernah Abu Hurairah radhiyallahu taala menceritakan tentang dirinya lapar sekali dia tunggu di jalan semoga ada rezeki lewat Abu Bakar ditanya kemana ya tidak eh, kemana ya sedih kata Abu Bakar mau ke sana dia mengharapkan Abu Bakar manggil dia untuk makan ke rumahnya lewat Abu Bakar dia pun mengos lewat ketika itu Umar ini Umar ini mau kemana ya Abu Hafsin kemana saya mau pergi ke sana pergi Umar Abu Hurairah tambah parah. Terus lewat Rasulullah. Kata Rasulullah, mari berangkat. Mereka berangkat ke rumah seorang Ansor yang mengundang Rasulullah SAW. Ya, sesampainya di rumah orang Ansor disiapkan oleh orang Ansor ketika itu makanan. Ya, berkata Rasulullah Abu Hurairah, kepanggil teman-temanmu yang jumpa panggil. Kata Abu Hurairah, bahaya nih <laughs> nggak dapat ini nih. Subhanallah. Tapi yang namanya perintah Rasulullah dia harus lakukan. Dia panggil semua yang kau jumpai panggil suruh mereka datang kemari. Datanglah berkumpullah penuh rumah. Rasulullah suruh dihidangkan makanan, hidangkan minuman. Kemudian Rasulullah doakan agar makan ini berkah, minuman ini berkah. Ya, minuman itu, susu yang disiapkan itu menjadi berkah sekali, banyak. Kata Rasulullah Abu Hurairah, kau berikan mereka, silakan berikan mereka minuman. Kata Abu Hurairah, jangan jangan nggak dapat ini. Semua dia berikan. Terakhir kata Rasulullah, sekarang giliranmu minum. Dia minum, minum lagi, dia minum. Kamu minum lagi, kenyang ya Rasulullah. Itulah kisah Abu Hurairah untuk ilmu dia mau bersakit-sakit di zaman sekarang ini orang untuk ilmu nggak mau bersakit-sakit dulu kala untuk nyari ilmu seperti ini beratnya ya para ulama datang ke majelis-majelis ilmu terkadang untuk satu hadis sahabat Nabi ada yang berangkat Jabir bin Abdullah dari Madinah menuju Mesir satu hadis ya saya lupa sahabat yang ditemui di sana datang untuk itu aja dia sampai di Mesir jumpa dengan budaknya Katakan Jabir bin Abdullah menunggumu. Dia datang, dia keluar, dia peluk. Kata Jabir, aku ingat ada satu hadis ketika itu yang engkau dan aku hadir bersama Rasulullah, tapi aku melupakan hadis tersebut. Coba aku ingatkan hadisnya. Dia sebutkan begini, begini. Terima kasih. Nggak masuk, langsung pulang ke Madinah. tembayangkan Mesir Madinah satu malam naik kapal. Subhanallah. Naik bus itu satu malam. Naik bus, bus cepat yang larinya 120, 130 km per jam sampai 160. Dia tempuh nih, bukan lagi unta, bukan kuda, himarnya, keledainya. Kalau kita mungkin yang kompetnya lah. Subhanallah. Sampai sana satu hadis dapat balik. Sekarang la ilaha illallah. Ulama-ulama itu begitu mudahnya. Kita mudah menimba ilmu. Tinggal buka di internet. Apa itu mau? Fatwa apa keluar semua fatwa hadis apa keluar semua hadis ya nggak payah-payah datang tekan aja radio dapat ilmu ya nanti tolonglah titip Ustaz nanti ada kajian ini plus di sini tolong rekamkan Dah kapan dia dengar rekaman itu subhanallah dulu setengah mati mereka itu ada namanya nesak itu tukang tulis nggak bisa antum saya mau beli Sahih Bukhari nggak bisa dipesan dulu ordernya bukan siap langsung Beli cash enggak? Ditulis tuh ikhwan. Satu bulan, dua bulan. Ditulis. Enggak ada yang namanya foto state ini, fotokopi enggak ada. Ditulis. Ada tukang masak kerjanya tukang menulis dengan teliti dia. Subhanallah. Imam Antum Imam Zarkashi nggak pernah tahu tentunya <laughs> ahli usul pada zamannya dia itu orang miskin nggak sempat nggak nggak bisa beli buku tiap hari datang perpustakaan dia bawa buku kosong pustaka itu dia pinjam, tengok tulis, pulang bawa. Begitu payahnya mereka cari ilmu. Ha, antum sekarang ini tinggal order aja buku, itu pun payah beli buku. Subhanallah. Handphonenya 4 juta, 5 juta, buku Sahih Bukhari enggak ada rumahnya. Malu kita. Subhanallah. Begitulah himmah mereka begitu besar, begitu tinggi. Abu Hurairah, subhanallah. Itulah dia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Maka Berkata Hurairah, keluar Rasulullah SAW suatu malam. Ternyata di jalan jumpalah dengan Abu Bakar, jumpa dengan Umar, bertanya ketika itu Rasulullah, kenapa rupanya sampai malam-malam ini kalian keluar berdua? Kenapa? Apa yang keluar? Berkata mereka, ya Rasulullah, kami kelaparan. <laughs> Gak ada yang dimakan di rumahnya. Kayaknya saya nggak yakin antum pernah seperti ini keluar kelaparan cari makan nggak ada. Ah, ada kelaparan tapi tinggal tentukan aja kemana kita malam ini. Tinggal tentukan di mana. Ini subhanallah. Kelaparan semoga ada rezeki di luar. Ini menunjukkan sempit ketika itu kehidupan mereka. Subhanallah. Berkata keduanya, ya Rasulullah, kami keluar karena lapar. Berkata Rasulullah, aku pun wa ana dan saya pun walladzi nafsi biyadihi demi Allah yang dimana jiwaku di tangannya la akhrajani alladhi akhrajakuma itu pula yang buat aku keluar malam hari ini kelaparan berkata Rasulullah quma ayo kita coba cari rezeki dulu lah ya datanglah Rasulullah ke rumah orang Ansar nggak ada di rumahnya dia ya e, ini kisahnya terjadi di siang hari bukan malam hari berangkatlah keduanya ketika itu beserta Rasulullah mendatangi rumah orang Ansar. Tetapi ternyata orang tersebut tidak ada di rumah. Ya. Ketika itu terlihatlah oleh istrinya. Berkata ketika istrinya, "Marhaban wa ahlan." Selamat datang ya Rasulullah. Silahkan singgah engkau bagi keluarga bagi kami. Faqala Rasulullah, "Aina fulan?" Bertanya Rasulullah, "Mana si fulan?" Mana suamimu? Berkata wanita ini ketika itu, Rahaba yasta'libu lana al-ma." Suamiku pergi ya Rasulullah. Berangkat mencarikan air untuk kami. Karena mereka nggak ada perigi di rumah masing-masing nggak ada. Bahkan di Madinah itu ada perigi milik orang Yahudi. Ketika itu kaum muslimin ke sana bayar berkata ketika Rasulullah siapa yang mau beli perigi itu baginya surga kata Uthman saya ya Rasulullah dibelinya orang Yahudi pintar ya nggak mau dia dibeli semuanya gini aja lah kamu beli tapi kita bagi belinya nggak seluruhnya satu hari untukmu satu hari untukku ketika harimu silahkan ambil sesuka hatimu ya, silahkan maksud dia dia dapat uang kaum muslimin masih dapat juga membeli kepadanya pada hari giliran dia tetapi kaum muslimin pintar Tiap kali giliran Yahudi itu nggak ada yang ambil air, nggak ada yang beli. Giliran Uthman, mereka sekira silahkan ambil datang. Sama lama seminggu dua minggu ada yang beli beli tumpur dia, telah beli semuanya. Dia beli semuanya oleh Utsman Allah taala. Ini keutamaan Uthman, Ya. Kaya dan bermanfaat hartanya untuknya. Subhanallah. Makanya ketika datang orang-orang Khawarij mencela Uthman, engkau ambil harta kaum muslimin kau bagi-bagikan kepada keluarga. mu. kata Utsman, ingat akan siapa orang paling kaya sebelum jadi khalifah? Lihat dengan aku sekarang setelah menjadi khalifah. Ingatkan ketika Rasul berkata, siapa yang membeli subur ini baginya surga? Aku membeli. Dia sebutkan sekian jumlah daripada amal-amalannya. Ingat ketika perang Mu'tah. Siapa yang bersedekah baginya surga untuk mempersiapkan peperangan? Aku yang bersedekah Sampai-sampai kata Rasulullah, tidak akan lagi bahaya Uthman. apa yang dibuat setelah ini. Berapa ratus ekor ketika itu unta dengan semua perbendaharaan di atasnya yang disiapkan untuk perdagangan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Berapa ribu dinar yang disiapkan. Tapi yang namanya orang khawarid sekali beruthman pun mereka tetap tidak enggak rela. Makanya yang namanya kaum khawarid orang seperti Uthman jadi khalifah pun mereka nggak rela. Mereka nggak berbuat zalim. Apalagi orang-orang seperti yang tidak seperti mereka. Khawarij itu selama-lamanya nggak akan rela kecuali dia yang jadi khalifah. Dia dan kelompoknya. Subhanallah. Itu ciri-ciri khawarij itu. Haus ambisi dan kekuasaan. Siapapun yang naik tetap akan dia demo itu. Tetap akan dia celah, dia cerca siapapun yang naik. Kecuali dia yang naik. Itu ciri-ciri kaum khawarij. Uthman yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Mereka katakan dengan segala macam tuduhan-tuduhan fitnah, korupsi, nepotisme, dan seterusnya. Kemudian Irja al-Ansariyu datanglah orang Ansar tersebut. Fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Maka dia melihat kepada Rasulullah dan kedua temannya Abu Bakar dan Umar. Dan ini menunjukkan kedekatan tiga orang ini. Ketika Umar radhiyallahu taala akan meninggal, ketika itu dia khawatir sekali. Umar yang dijamin surga khawatir dia dengan nasibnya di akhirat. Subhanallah. Itu menunjukkan orang beriman senantiasa dia khawatir jangan-jangan Allah tolak subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala tolak amalannya, jangan-jangan dia tertipu dengan amalannya. Ya. Sampai-sampai para sahabat berupaya menghibur Uthman radhiyallahu taala menghibur Umar di akhir hayatnya ketika dia ditikam oleh orang Majusi. Berkata Ali, semoga Allah berikan kepadamu keberkahan. Aku senantiasa mendengar Rasulullah berkata, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku pergi bersama bersama Abu Bakar dan Umar dan semoga Allah mengumpulkan engkau dengan kedua sahabatmu. Keutamaan siapa? Umar radhiyallahu taala Subhanallah. kemudian dia berkata, alhamdulillah. Dia lihat yang datang Rasulullah dan dua orang terbesar setelah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ma ahadun al-yawma akramu adhiyafan minni. Enggak ada orang yang paling mulia tamunya pada hari ini kecuali aku. Siapa? Rasulullah Abu Bakar dan Umar. Paling mulia dia. Kalau kata orang Syiah, paling binasa, paling binasa, paling celaka, paling terkutuk kedua orang manusia ini, Abu Bakar dan Umar. Orang-orang Syiah itu yang sekarang berkembang, itu Iran itu negaranya itu ikhwan. Itu yang ditekankan, itu yang diajarkan antum buka situs mereka, buka buku-buku mereka ini dua manusia ini paling mereka cerca sampai-sampai mereka mengatakan kedua-duanya ini adalah sonamai Quraisy berhala-berhalanya orang Quraisy dua orang inilah dia subhanallah Fantalaqa فجاءهم بإذق fihi busnu وتم ورطب Maka dia berangkat sebentar, dia bawakan kepada Rasulullah SAW satu tangkai satu apa namanya tangkai kita bilang tandan, satu tangkai atau satu tandan daripada busrun kurma yang akan masak tapi belum masak. Watamrun kurma yang telah dikeringkan, warutab dan kurma yang telah ranum, tiga-tiganya di bawahnya. Subhanallah. Ada kurma yang telah mulai menguning atau merah, sudah mulai manis tapi masih ada pekatnya, namanya busur. Ada kurma yang sudah di yang antum makan saat itulah yang dikeringkan namanya tamar. Ada rutab kurma segar yang sudah ranum sebelum dikeringkan dibawa kepada Rasulullah SAW. Fakala maka berkatalah dia kulu silahkan makan Rasulullah. Wa akhadal mudiyah kemudian diambil pisaunya diasah diambil. Fakala Rasulullah SAW iya kawal halum. Jangan kau cari, jangan kau sembelih e, kambing yang memiliki banyak air, banyak susu. Jangan. ya, biarkan dia untuk kau peras susunya untuk kau minum cari yang lain fadzabahalahum maka dia ambil salah satu ekor kambing dia sembelih untuk Rasulullah fa akalu minasyati wa min dhalikal inthi wa sharibu maka akhirnya dihidangkan makanan tersebut makanlah Rasulullah daripada bagian daging kambing ini kurma uta busur dan mereka pun minum falamma syabi'u wa rawu setelah mereka makan mereka kenyang daripada dahaga pun mereka lepas dahaganya ya kalau Rasulullah berkata Rasulullah ini menunjukkan makan itu boleh antum kenyang selama nggak terhalang ibadah yang lain ya ini Rasulullah kenyang juga dia <laughs> Abu Bakar Umar kenyang ya kalau Rasulullah Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu maka berkatalah Rasulullah kepada Abu Bakar Umar والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم qiyamah. Demi dia Allah yang jiwaku di tangannya Sesungguhnya kalian pasti akan ditanyakan pada hari kiamat Tentang kenikmatan yang kalian rasakan ini Akhrajakum min buyutikum melujuk Kalian keluar yang membuatkan keluar karena rasa lapar Thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im Kemudian kalian kembali Belumlah akan kembali kecuali kalian telah kenyang Mendapatkan nikmat yang banyak ini Rawahu muslim Allah Kata Rasulullah, ini semua nikmat yang kalian akan ditanyakan di hari kiamat. Akan dikatakan, bukankah aku telah berikan ini kepada kalian? Kuberikan nikmat ini, kuberikan nikmat ini. Itu maksudnya. Subhanallah. Itu semua nikmat kita akan ditanyakan itu dari kiamat. La haula wala quwata illa billah. Berkata Syekh Salim menjelaskan tentang keutamaan tentang faidah-faidah daripada hadis ini. Yang pertama, jawazul istifsar min al-ashab wal ahbab an ahwalihim wa ma alamma bihim. Hadis ini menunjukkan kita boleh bertanya tentang keadaan sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita, kawan-kawan dekat kita. Bagaimana keadaanmu? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Apa pekerjaan? Boleh. Kata Rasulullah, apa kan kalian? Kenapa kan keluar kalian berdua keluar siang hari ini? Jadi boleh kita bertanya. Bagaimana keadaannya, bagaimana rezekinya, bagaimana usahanya boleh. Ya. Kemudian yustahabbu liman ja'a an yakhruja bahithan 'an rizqihi. Akhidan bil asbab, karena sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Dianjurkan orang yang kelaparan ya, enggak ada yang dimakan untuk keluar mencari rezeki, mencari sebab, mencari ikhtiar. Jangan dia diam di rumah. Kalau andai kata memang datang rezeki, datangnya itu. Enggak berusaha ya dalam rumah berzikir-zikir, baca Quran, sebagaimana banyak atau baca dalam buku-buku orang-orang sufi. Bacalah kitab Talbisu Iblis karang Ibnu Qayyim Ibnu Jauzi rahimahullah. Antum akan tertawa terkekeh-kekeh melihat bagaimana cara orang-orang sufi memikat hati manusia untuk mengasihani mereka. Ya, kelaparan dia, baca Quran, zikir-zikir supaya datang rezeki. Enggak datang-datang. Ada orang-orang lewat, ya baca Quran kuat-kuat supaya orang dengar. Ya, batuk-batuk segala macam dia buat. Subhanallah. Bergantung hatinya kepada manusia. Bukan kepada Allah SWT. Ini namanya zuhudun barid. Ini namanya zuhud yang kedinginan. Jadi orang yang ikhwan barakallahu fikum yang dia di rumah kondisi keuangannya habis, rezeki anaknya nggak ada, keluar cari rezeki. Subhanallah. Tawakal kepada Allah kata Rasulullah dalam hadis yang Abu Dawud eh, oleh Ibnu Majah rahimahullah taala kalaulah kalian bertawakal kepada Allah sebagaimana bertawakalnya burung pasti kena kena rezeki di mana burung pada pagi hari pergi dia perutnya kosong, sore pulang dalam keadaan perutnya kenyang. Tawakalnya burung dia nggak diam di sangkarnya dia nggak pergi dia. Perutnya kosong pagi hari, sorenya perutnya terisi. Itu tawakal burung yang harus ditiru oleh kaum muslimin. Bukan tawakalnya orang-orang sufi yang kurang-kurang akalnya bahkan nggak ada akal. Dengan berpakaian agama, katanya ini zuhud padahal dia malas. Kerjaan nggak ada, Hati-hati antum yang ada kerjaan hati-hati ini. Tawakal antum tawakal barit, tawakalnya orang-orang sufi itu. Gak ada kerjaan, berikhtiar, cari, cari kerjaan, keluar. Apapun kerjakan yang penting halal. Kemudian yang bagi al-qadha al-ju'i wal faqri qadr al harus dihilangkan kefakiran, kelaparan. Hmm. Untuk hal ini supaya orang tidak terlilit dengan kefakiran kelaparan, seorang harus keluar dari rumahnya. Bahkan perempuan pun kalau nggak ada menafkahinya dia harus keluar dari rumahnya. Ya, kerja yang mampu oh, apa namanya untuk agar mampu menafkahi dirinya. Perempuan yang seharusnya dia pun kebiasaan di rumah, kalau nggak ada yang menafkahinya keluar cari nafkah. Subhanallah. Tapi tentunya dalam batasan-batasan syar'i, tak campur baur dengan pria dan seterusnya. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita pergi ke rumah saudara-saudara kita atau teman-teman dekat kita memohon bantuan mereka. Ya. Selama kita tahu mereka ridha. Enggak apa-apa. Yang namanya teman dekat itu hewan makanan dia makanan kita. Subhanallah. Itu baru teman dekat. Kayaknya nggak ada kita teman dekat satu pun. Jauh semua ini. Teman dekat itu, kalau anda kata masuk ke rumah, dia buka kulkas, dia ambil sendiri, dia makan sendiri. Itu teman dekat. Terompah kawan, terompah kita. Baju dia, baju kita, itu teman dekat. kalau ditanya siapa ini yang mau datang? Si Fulan tadi. Oh, dah teman dekat lah itu. Berarti nggak ada teman dekat kita ini ya. Permisi semuanya. Subhanallah. Mereka datang pada temannya. Iya, nah lapar kali ini nggak ada makanan di rumah tuh makan nggak? Itu teman dekat berarti itu. Ya. Kalau anda kata orang nggak kenal antum buat gitu, jangan itu aib. Kan, ada saya jumpa itu, jumpa dia Ferry Pak, saya belum makan lapar kali. Tolong minta uang, saya kasih. Tapi berapa saat, jumpa lagi di gentang orang itu juga lagi malam-malam. Pak saya nggak ada uang di kantong saya itu ketika itu. Pak, saya belum makan ini, lapor kali. Taklah saya uang. Ada uang. <laughs> Itu juga saya ingat. Kacau kawan ini. Permanen dia. Dengan gaya-gaya tas pakai ransel. Pas lah. Sana digulung ke tengah. Subhanallah. Ini nggak boleh seperti itu, kawan. Permanen itu namanya. Wahai itu. Kemudian min ikramid dhaif husnul istiqbal wat tarhib wal bashasha. Di antara cara memuliakan tamu tentunya kita senang ketika dia datang. Kita gembira menyambutnya. Eh, tersenyum. Subhanallah. Kalau tamu datang kita muka masam, udah payah itu dah. Cepatlah dicabut itu. Tapi banyak tamu nggak tahu diri nih. Tamu nggak tahu diri. Dia tamu tapi nggak tahu diri. Subhanallah datang rumah kayak rumah dia tempat tuan rumah pun di tempat ini nggak tahu diri ini harus harus tahu kita di mana posisi kita sebagai tamu ya masuk ke kamar tuan rumah tenang-tenang tidur dia ini nggak tahu diri ini kemudian hadis ini menunjukkan al istibshar inda ru'yati ahli ilmi was salah wal fadl Tidaklah orang merasa gembira ketika melihat kedatangan orang saleh, orang memiliki keutamaan, orang berilmu, senang. Kemudian hadis ini menunjukkan rizkul ibad muqaddar, rezeki manusia itu telah diatur. Wala yadril mar'u aina yukmanu rizquhu. Enggak tahu kita di mana Allah sembunyikan rezeki kita baru dikeluarkan, enggak tahu kita. Kadang di lautan, kadang di daratan, kadang di udara, enggak tahu kita. Subhanallah. Tengoklah berbagai macam cara Allah memberikan kepada manusia rezeki. Ada rezekinya di, di, di langit sana rezekinya. Tengok itu pilot, pramugara, pramugara di, di sana rezekinya. Ada rezekinya dalam lautan para penyelam ya mencari apa namanya itu mutiara-mutiara kadang mencari eh, macam-macam lah dalam lautan itu berharga ya ada rezekinya tuhan Allah di atas lautan ada rezekinya di daratan, ada rezekinya di hutan, di rimba. Macam-macam Allah buat rezeki manusia. Subhanallah, semuanya diatur. Dan orang terkadang nggak tahu di mana rezekinya besok. Walakin alaihi as-sahyul mubah wal akhdhu bil asbabil masyru'ah. Kalaupun dia tahu rezeki itu diatur, dia harus berupaya berikhtiar mencari rezeki dengan jalan-jalan halal yang mubah yang disyariatkan. Kemudian كل ما يتمتع به الإنسان في الدنيا من طعام وشراب وملبس وظل هو من النعيم الذي يسأل عنه العباد عندما يقومون yaqumuna العباد. Semua yang dirasakan manusia berupa kenikmatan dunia, baik makanan, minuman, pakaian, semuanya akan ditanyakan oleh Allah ketika kita dihadapkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Semua akan ditanyakan. Kemudian hadis ini menunjukkan jawaz istiqbal al-mar'ati li dhuyufi zawjiha wa khidmatihim idza kanat mustatirah muhtashima. Boleh seorang istri menerima tamu suaminya berkhidmat untuk membantunya tentunya dengan batasan-batasan dia menutup dirinya berhijab ya. wa aminatil fitnah selama memang aman daripada fitnah walam takun khulwah selama tidak ada kesan khulwah berduaan kok dia datang sendiri istri di rumah sendiri jangan. Ini Rasulullah datang dengan Abu Bakar dengan Umar. Hmm. Ketika yakni Sahal bin Sa'ad hmm. nah, e, dalam Sahihain juga ketika Abu Sa'id khudri menikah dia memanggil Nabi SAW. Hmm. Maka tidaklah yang membuatkan makanan kecuali istrinya yang membuatkan makanan yang menghidangkan makanan eh, menghidangkan makanan kecuali istri istri Abu Sa'id Al-Khudri Abu Sa'id Al-Sa'idi radhiyallahu taala boleh selama dia dalam batasan-batasan syar'i ya berhijab dan seterusnya Baik. Demikian ikhwan rahimakumullah taala. Adapun uh, eh, faidah yang terakhir kata Imam kata Syekh Salim Ibn Al-Hilali هذا الحديث لا ينافي شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الإعراض عن زهرات الدنيا ومستلذاتها hadis-hadis yang mulia ini bahwa Nabi terkadang dia makan enak dan seterusnya tidak bertentangan dengan keadaan Nabi SAW yang senantiasa menjauh daripada kesenangan dunia fa innal i'radha huwal aslu wal kamal sesungguhnya Nabi mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan kesenangan dunia ini inilah dia yang paling utama yang paling afdal yang paling sempurna wa hadha yadullu ala al ibahah fil tamat fil tamattu'i bit thayyibat ma'a wujubil qiyam bisyukri wa tahrim al israf wal makhila adapun hadis-hadis Rasulullah makan yang lezat makan enak ini menunjukkan bolehnya perkara ini sesekali beliau makan enak makan yang lezat menunjukkan ini boleh ikhwan jangan diharamkan ya yeah. Walaupun dalam keadaan yang paling banyak, yang paling dominan dalam kehidupan Rasulullah adalah zuhud dengan apa adanya dalam makan, minum dan seterusnya. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala Muhammadin. Demikian ikhwan kajian malam hari ini semoga bermanfaat. Aku قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم Ada yang bertanya? Silahkan Dua atau tiga pertanyaan Kayaknya Fadal Silahkan untuk bertanya, kasih mikrofonnya supaya dengar kawan-kawannya. Adakah kaum kawarit di negeri kita ini? Banyak. Banyak sekali kaum khawarij. Akhi barakallahu fiik. Ciri-ciri mereka mengkafirkan penguasa kaum muslimin, memberontak kepada penguasa kaum muslimin, menghalalkan darah ya, yang haram ditumpahkan menghalalkan darah kaum muslimin ciri-ciri khawarij itu selain mereka kafir khawarij pemerintah itu kafir karena nggak berhukum dengan hukum Islam maka semua rakyatnya yang tidak memberontak kafir yang berontak saja yang muslim itu ciri-ciri khawarij ya yang nggak paham siapa yang harus diperangi bagaimana cara berperang nggak paham dia membuat kekacauan sana sini, menghancurkan sarana-sarana umum, itu khawarij. Banyak mereka ikhwan. Mereka punya situs, mereka punya pesantren, mereka punya kiai yang kosong akidahnya, yang kosong ilmunya dengan semangat berapi-api akan berkobar semangatnya ikut. Makanya mereka banyak berikutnya. Ya. Kalau antum mau tahu tentang perkara ini silahkan antum terus belajar, belajar, belajar, baca buku-buku untuk akan tahu. Walaupun mereka juga nggak mau dibilang kawarit. Kami bukan kawarit kami, kami kelompok ini, kelompok ini. Ya, tetapi nama itu nggak akan merubah sesuatu. Setiap subhanallah kaidah bahasa Arab likulli saqitin lakit. Setiap yang tercecer ada yang mengut. Setiap pemahaman yang sesat ada yang ngambil. Antum besok ngaku jadi nabi, ada pasti yang ikuti itu. Yakinlah. Agak-agak omongan tuh agak-agak beda dikit, penampilnya agak-agak beda, ya. Bilang aja tadi malam saya bermimpi datang Wibil ngaku saya jadi nabi. Yakinlah banyak ikut antum. Subhanallah. Itu tengoklah laku itu Qiyadah laku, Ahmadiyah itu laku. Kenapa? Orang-orang kosong ikhwan warakallahu fikum kosong. di Lampung aku jadi nabi lihat Eden jadi nabi banyak kali nabi berserak-serak Padahal kata Rasulullah ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di aku ini penutup para nabi enggak ada nabi setelahku ya subhanallah hanya dengan ilmu orang selamat kalau enggak subhanallah kadang dia enggak mengatakan pemimpinnya itu nabi tapi lebih daripada nabi pemimpinnya itu bahkan disembah ya diharapkan keberkahannya diharapkan mendatangkan manfaat mendatangkan mudarat dicium-cium kuburannya tanahnya diambil dihabisin bawa pulang bunga-bunganya bawa pulang ya kalau udah bisa bawa pulang bunga-bunganya tanahnya aman lah ini nah, ini keberkahan yang besar subhanallah memang nggak dibilang dia nabi tapi lebih daripada nabi setingkat dengan Tuhan Rabbul Alamin Memang enggak dalam bentuk meyakini orang ini mencipta enggak, tapi orang ini adalah merupakan makhluk suci yang dekat dengan Tuhan. Maka apapun yang bersentuhan dengannya semuanya berkah. Subhanallah. Ludah-ludahnya kotorannya pun berkah. Tengok itu binatang aja di Solo itu ada namanya Kiai Selamat itu. Itu kalau pada hari tertentu dikeluarkan dia tainya direbutin. Subhanallah. Binatang lebih mulia daripada manusia Kemana akal? Itulah ikhwan gunanya kita ngaji, belajar. Kita nggak ikut-ikutan. Si ibu orangnya punya pun nanti kuburan seorang, antum sapu-sapu kan wajah-wajah antum semua. Saya pernah sekali melihat di Medina. Dinding ini, dinding masjid itu masjid besar. Ada saya lihat orang Pakistan. Disapunya semua dinding masjid itu. Sapu-sapunya, sap nampak orang Indonesia dilihatnya berjenggot dikiranya Syekh Kabir dia pun ah sapu-sapukannya semua inilah namanya bahlul itu inilah namanya nggak tahu ilmu nggak punya ilmu taklid buta orangnya punya buka bah dia sapu-sapu subhanallah ada saya itu anaknya masih kecil, masih kecil tahu umur dua tahun. Di kepalanya digesek-gesekkan Ka'bah itu. Subhanallah. Itulah antum nggak ada pedoman. Kalau nggak belajar. Nabi nggak pernah jadi demikian. Yang ada Rasulullah mencium hajar aswad. Kalau mampu dicium, kalau nggak disentuh. Dicium yang disentuh, yang menyentuh tangan itu. Kalau nggak lambaikan, ini semua disapu-sapu. Dikiranya itu akan dapat menyelamatkan dia. Batu itu orang-orang Quraisy yang bangun. Itu yang bangun setelah hancurnya itu Al Hajar ibnu Yusuf. Apalah batu-batu hajar batu-batu Ka'bah itu? Makhluk. Yang itu ponari itu itu kisah yang memprihatinkan kondisi keagamaan kaum muslimin. Ponari itu gini-gini sambil main-main dia. Orang berebut buka sayurnya itu. Datang sampai banyak ter, ah, sampai ada yang mati karena berdesakan untuk mencari air ponari sweet itu. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah antum banyak-banyaklah puji Allah, antum belajar, belajar, belajar. Enggak ada manfaatnya antum beribadah enggak belajar, kosong itu semua. Antum mudah tergelincir. Itu ahli-ahli sufi itu. Ahli tariqah. Ibadahnya oh, malam enggak tidur, zikir beratus ribu. Entah apa aja dizikirinya itu. Tapi enggak ada manfaatnya. Wallahu taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.